Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia pasti padam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia akhirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidupan kita hanya sementara. Tidak ada yang abadi di dunia. Kita hanya mampir sekejap dan sesaat. Yang terkadang kita lupa kalau kita hanya mampir saja di dunia ini. Hidup ini bagai lampu dinding terbayang oleh kita bagi lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, pasti akan padam sendiri. Artinya apa, wahai sahabat? Kita tidak lama di sini. Kita hanya mampir sejenak di sini. Kalau hanya sekedar mampir, jangan anggap itu rumahmu. Engkau hanya sekedar mampir. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas di dalam Al-Qur'an memberikan isyarat kepada kita tujuan kita mampir sekejap ini ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا Apa kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2 Alladhi khalaqal mauta Allah yang telah ciptakan kematian Wal hayata kemudian kehidupan Liyabluwakum untuk menguji kalian di antara kalian ayyukum siapa di antara kalian ayyukum ahsanu yang paling baik amalan-amalannya. Sahabat dunia akhirat. Allah ciptakan kehidupan. Allah ciptakan kematian. Allah ciptakan semua kita dari laki-laki dan perempuan. Tempat mampir sejenak dunia bukti siapa yang paling terbaik di hadapan Allah kebaikannya Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW katakan, yang paling baik di antara kalian bukan yang paling banyak salatnya, yang paling banyak sedekahnya. Tapi Rasulullah sampaikan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sekarang pertanyaannya, selama hidupmu apa yang menjadi manfaat dirimu terhadap orang lain? Apakah pemikiranmu bermanfaat buat saudaramu? Apakah hidupmu sudah bermanfaat buat saudaramu? Apakah hartamu sudah bermanfaat buat saudaramu? Apakah ilmumu sudah bermanfaat buat saudaramu? Apakah yang engkau miliki selama hidupmu sudah bermanfaat? Karena semua kita diukur dia apa yang paling punya manfaat buat orang lain. Sekarang saudara kita di Lombok sudah kalah dari sekian banyak hartamu telah ada yang kau sisihkan buat mereka. Dari sekian kemampuan ucapanmu, ilmumu sudah ada ke engkau dapkahkan buat mereka? Sebagian daripada harta, pemikiran, doa, doamu, sudahkah ada yang telah engkau berikan buat saudara-saudaramu? Pastikan setiap apa yang Allah titipkan menjadi jalan pengabdian pada Allah yang maha menantikan setiap keluh kesah hamba, keluh kesah hamba pada sang Robnya. Jadilah hamba yang bermanfaat, jadilah hamba mulia, jadilah hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan yang hanya sementara menjadi jalan kita dekat padanya dan insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.